Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiullahi wa khaliluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah Ikhwanifiddin fid wa jazakumullah. Sebelum kita lanjutkan Na'am barakallahu fikum. Pembahasan mengenai al istihad yang akan kita lanjutkan nanti kalau sudah selesai masalah at-taqlid. Nah, kemarin sudah disebutkan pantun yang sangat bagus dan indah mengenai definisi taklid yang disebutkan oleh Imam Al-Amriti rahimatullah alaih. Naam, apa apa Apa? Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah al-Imam al-Amriti beliau berpendapat mengenai toha itu adalah nama Rasulullah. Paham ya? Tapi yang sahih bukannya. Yang sahih toha Yasin itu bukan nama Rasulullah. Eh, tapi termasuk huruf hijaiyah yang diletakkan dalam Al-Qur'an yang mengetahui hikmahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi yang mengatakan Nah, salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Nah, kemudian ala Yasin Habibillah itu keliru. Nah, maksudnya keliru bagaimana? Kalau mereka meniatkan tohar Yasin nama Rasulullah itu keliru. Nah, Al-Imam Al-Amriti ternyata berpendapat toha itu nama Rasulullah. Kita lihat. Qala al-Imam Al-Amriti rahimahullah, fa fi qabuli qawli Taha al-Mustafa bil hukmi taqlidun lahu bila khafa. Wa qila la li anna ma qad qalahu jami'uhu bil wahyi qad atalahu. Syahidnya mana? Beliau berpendapat Toha itu nama Rasulullah ini. Fa fi qabuli qawli Toha al-Mustafa. Paham ya? Toha al-Mustafa itu maksudnya Rasulullah. Nah, kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu toha. sabaqa lana anna kalimat Toha laysat min asma'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sudah kita lewati pembahasannya Disebutkan bahwa itu halaman 142, antum melihat sendiri sana. Yang jelas kalimat toha itu bukan termasuk nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal hiya harfan minal huruf hijaiyah. Bahkan kedua-duanya toha itu ada dua huruf daripada huruf-huruf hijaiyah. Mahum? Naam. Wa anna sahiha anna al-huruf al hijaiyah allati fil Qur'an laysa laha ma'nan lakin laha mahzan Yang sahih bahwasannya huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Qur'an itu tidak ada maknanya. Akan tetapi dia punya nama barakallahu fikum maghzan dalam artian e, sumber. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat wa huwa anna hadal quran alladhi a'jazakum al arab ata bil hurufil lati antum taquluna Nabiha. Maksudnya kata beliau, hadal hadal quran bahwasannya Al-Qur'an ini yang na barakallahu fikum membuat lemah tidak mampu untuk uh, untuk mendatangkan nama segenap masyarakat Arab atau bil hurufil lati antum taquluna biha. Ternyata dalam Al-Qur'an na barakallahu fikum itu datang huruf-huruf yang kalian mengucapkannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya termasuk bentuk mukjizah dinamakan mukjizah itu karena membuat orang itu nam ajiz tidak mampu dan lemah untuk membuat yang sepadan atau setanding dengannya atau menyamainya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Tapi kalau kita telusuri untuk masalah Toha, Yasin, huruf muqatta'ah yang ada dalam Al-Qur'an, alif lam mim, itu tentunya yang mengetahui hikmahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir memang enggak ada maknanya secara zahir ya. Nah, barakallahu fiikum tapi semuanya itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Hikmah di balik huruf muqatta'ah yang Allah taala letakkan dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Al-muhim yang penting Al-akhdhu biqaulir Rasul sallallahu hal huwa taqlidun aw tibaun? Itu kurang ya itu ya. Nah, al-muhim yang penting apakah mengambil ucapan Rasulullah itu dinamakan taklid atau ittiba gitu loh. Kan taklid sudah diselesaikan. Taklid sudah kita selesaikan, taklid itu bagian bangkai. Oleh karena itu kalau enggak darurat jangan taklid itu loh, paham maksudnya ya? Nah, nah sekarang mengambil ucapan Rasulullah itu taklid atau ittiba namanya? mengekor atau mengikuti ittiba maksudnya la syakka annahu tibaun tidak diragukan lagi kalau mengambil ucapan Rasulullah SAW namanya ittiba orang yang namanya muttabi' adapun taklid orang yang namanya muqallid paham ya bedakan ya kalau taklidun orangnya muqallidun tapi kalau ittiba' itu orangnya muttabi' mafhum nah seperti itu oleh karena itu dalil sangat banyak kan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ya kan nah kemudian fattabi'uni ittiba paham ya bukan liduni bukan paham maksudnya ya mahum ayo nanti kita lihat lakin hal lakin hal yasihu an nusammiyah an nusammiyahu taqlidan tapi apakah benar kalau kita katakan kita namakan itu adalah taklid al jawab jawabannya idza qulna apabila kita katakan inna taklida bahwasanya taklid itu adalah qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri dzikril hujjah kalau seandainya makna taklid itu adalah menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan hujah sahha an nusamiyahu taklidan. Benar kalau seperti ini kita tatakan taklid. Kenapa? Li'anna hunaka ahaditsa katsiratan yadhkuru Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha al-hukm wa la yubayyinu al-hujjah. Paham itu maksudnya? Dikarenakan sana banyak hadis yang Rasulullah menyebutkan hukum di dalamnya padahal Rasulullah tidak menjelaskan apa hujahnya. Paham ya? Kalau seandainya makna taklid seperti itu. Naam. Tapi walakinnana naqul akan tetapi kita katakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhar. Rasulullah SAW memiliki keadaan yang lain, jangan disamakan. Karena Rasulullah sendiri ucapannya wahyu gitu loh. Ucapannya wahyu dari Allah Taala sehingga apa? Enggak perlu lagi yang ragu. Mahum, enggak perlu lagi yang ragu. Tapi kalau ucapan orang lain, karena ada kemungkinan. Kemungkinan benar, kemungkinan apa? Keliru. Oleh karena itu sudah kita lewati dulu pembahasannya apa? Nah, barakallahu fikum al-qaul bin nadhari ila qailihi sebuah ucapan dilihat eh, dipandang dengan sudut pandang orang yang mengucapkan itu ada tiga keadaan. Pertama, wajib diterima. Enggak boleh dustakan. Itu kalau Allah dan kalau Rasulnya. Paham ini ya? Ucapan Allah, dan Rasul itu harus dibenarkan. Enggak benar ragu lagi. Yang kedua, na barakallahu fikum qaulul kadzdzabin. Ucapan para pendusta harus didustakan. Paham ya? Alhamdulillah. Ya hadikum wassalamualaikum. Paham soalnya ya? Yang kedua, ucapan orang yang ngabarakallahu fikum nam tidak jelas. Paham ya? Tidak jelas keberadaannya. Bisa didustakan, bisa di Alhamdulillah. Dibenarkan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai kita keliru di dalam memahami hal seperti ini. Naam. Yang jelas barakallahu fikum, kalau kita ngikutin ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka nah barakallahu fikum itu yang benar. Nah, ngikutin ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalil. Nah, tapi kalau orang lain kan harus apa tadi? Harus ada hujjah. Paham? Kita lihat berikutnya. Faqaluhu sallallahu alaihi wasallam wajibul qabul. Maka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk apa? Kita menerimanya. Sebab hukmuhu wajibul qabul dan hukumnya juga wajib kita menerimanya. Fa idza qala qaulan apabila berkata dengan sebuah ucapan atau perkataan barakallahu fikum au hakama bi hukmin atau menghukumi suatu perkara dengan sebuah hukum fa in akhadna bidzalika la yusamma taqlidan jika kita mengambilnya bukan dinamakan taklid tapi apa dinamakan ittiba' apa namanya ittiba' nam bal yusamma ittiba'an bahkan dinamakan ittiba' mahum bedanya ya, insyaallah ya jadi jangan sampai keliru ya kalian juga mukallid buktinya ngikutin Rasulullah berarti orangnya enggak paham muttabi' paham ya muttabi' ittiba'an nah liqauli ta'ala wattabi'uhu la'allakum tahtadun dan ikutilah dia semoga kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk wa qauli ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku Bukan fakal faqalliduni tapi fattabi'uni. Mafhum? Karena ittiba. Niscaya Allah Taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Dan Allah Taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walayan bagi anisama dan Yang seperti ini enggak layak kalau dinamakan taklid. Li'annahu yuhimu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam tabi'un li ghairihi. Dikarenakan kalau kita namakan taklid itu seakan-akan terkesan. Yuhim itu terkesan, memberikan kesan atau terkesan bahwasanya Rasulullah itu mengikuti yang lainnya. Paham ya? Padahal Rasulullah itu yang diikuti atau yang mengikuti? Yang diikuti. Walaysa matbu'an. Nah, padahal Rasulullah bukan na barakallahu fikum, na'am yang mengikuti atau Rasulullah yang diikuti. Paham ya? Maksudnya itu seakan-akan terkesan bahwasanya Rasulullah itu tabi'un li ghairi. Naam laysa matbu'an wa matbu'an. Maksudnya itu Rasulullah terkesan mengikuti yang lainnya dan bukan yang diikuti. Padahal Rasulullah yang diikuti atau yang mengikuti? yang diikuti na'am barakallahu fikum. Mafhum soalnya ya? Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah SAW dinamakan muqallid enggak? Tapi apa? Muttabi'. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah berikutnya masalahun permasalahan halit na'am. Halit tiba'una apakah Naam hal i'timaduna ala qawli ulama ar-rijali fi ruwati na'am tajrihan wa ta'dilan yu'addu Taklidan, kita lihat hal i'timaduna ala qaulil ulama'ir rijal fil ruwati tajrihan wa ta'dilan yu'addu taklidan. apakah kita bersandarkan kepada ucapan para ulama ulama rijal yang maksudnya membahas masalah para perawi nah masalah tajrih dan ta'dilnya paham ya ini misalkan perawi ini majruh ini eh, mendapat ta'dil apakah itu dinamakan dengan taklid kan kita kadang seperti itu kan buka kamus atau buka istilahnya apa Nah barakallahu fikum, enam pembahasan masalah rijal misalkan. Dijumpai para ulama mengatakan fulan dhaif. Kita ikut-ikutin dhaif. Apakah kita taklid dengan mereka atau tidak? Karena kita kan enggak mampu mencari sendiri. Hanya mengikuti misalkan dalam takrib misalkan atau takrib tahdzib misalkan. Kita kan cuma ngikutin aja. Buka kemudian dijumpai ada tajrid di situ. Kita ikutin. Apa kita taklid? Itu maksudnya. Nah, kita lihat Hal i'timaduna ala qawli ulama'i rijal fil ruwati tajrihan wa ta'dilan yu'addu taqlidan. Apakah nam kita menyandarkan kepada ucapan ulama rijal eh, dalam masalah para perawi hadis mengenai tajrihnya dan ta'dilnya dianggap sebagai taklid al-jawab? Innana law qulna bihadza laqulna inna kullal ulama muqallidun. Kalau seandainya kita ucapkan ucapan seperti ini, niscaya apa? Kita akan mengatakan semua ulama itu muqallidun. Kenapa? Li'anna al hadis 'ala ruwat wal qaul fil ruwat tajrihan wa ta'dilan la nujarrihuhum wa la nu'addiluhum illa taqlidan. Dikarenakan hampir semuanya enam sandaran hadis enam terhadap para perawi, enam dan ucapan mengenai para perawi mulai dari jarah dan ta'dilnya kita enggak menjarah mereka tidak pula memberikan rekomendasi kepada mereka kecuali taklid. Kita ngikut saja. Ya enggak? Nah, atau atau bikin sendiri. Ngikut kan? Ada kitabnya, sudah siap dibuka. Nah, barakallahu fikum dalam takrib contohnya misalkan dijumpai fulan saduq atau fulan dhaif. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Nah, kita ngikut aja kan? Ewa, kita lihat. Fal amru bi khilafid dzalik. Perkaranya enggak seperti itu. Fataqlidu huwa, taklid itu adalah annal insana ya'khudhu qawli hadzal imam ini penting ini ya. Jadi ini yang perlu garis ini penting ini fataklidu huwa anil insana ya'khudhu biqauli hadal imam sawa'un wafaqal haqqa aw khalafahu. hadat taqlidu al-matmum. Ini penting sekali ini ya. Taklid yang tercela itu kata beliau, seseorang mengambil ucapan imam baik mencocoki kebenaran atau enggak mencocoki. Ini yang namanya taklid yang tercela. Jadi antum itu ngekor terus. Gurunya benar atau keliru, tetap diikuti. Nah, itu yang namanya taklid matmum. Paham ya? Tapi kalau kita ngikutin kebenaran yang ada para pada para na'am barakallahu fikum al-mujarrihun wal mu'addilun, na'am barakallahu fikum itu enggak dikatakan taklid. Kecuali kalau kita tetap mengatakan ya, ini walaupun keliru tetap benar. Nah, misalnya seperti itu. Ini berbahaya. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana maksudnya? Kata beliau ini, taklid yang tercela itu adalah seseorang mengambil ucapan imam ini baik mencocoki kebenaran ataukah tidak mencocoki. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu taklid yang tercela. Maafum salah ya. Nah, barakallahu fikum. Kenapa ada ulama itu? Nah, tandanya di surat itu tidak garis saja. Nah, barakallahu fikum atau pakai stabilo atau yang semisalnya. Yang jelas barakallahu fikum kesimpulannya taklid yang tercela itu mengekor dengan gurunya atau syekhnya keliru atau benar diikutin terus. Paham ya? Seharusnya kalau enggak taklid bagaimana? Seharusnya kalau tidak taklid, itu kalau benar itu yang kita ikutin. Kalau salah diluruskan, bukan malah tetap diikutin. Nah ini, sawa'un wafaqal haqqo aw khalafa. Baik imam tersebut mencocoki kebenaran atau menyelisihi, tetap dia ikutin. Amma idza kana al-insanu yantami li hadzal imam. Adapun kalau seandainya seseorang itu menyandarkan diri, menisbahkan diri kepada imam ini, walakinnahu idza khalafa al-haqqa qawluhu taraka ma yaqulu fa hadza tayyibun wala syak. Akan tetapi kalau imam tersebut menyelisih al-haq ucapannya kemudian dia meninggalkannya, meninggalkan apa yang dia ucapkan, fa tayyibun thayyibun wala syak. Paham belum? Kalau antum mengikuti seorang imam dalam keadaan imam tersebut, nah ketika keliru antum tinggalkan kekeliruan ucapan tersebut, nah barakallahu fikum, maka itulah yang bagus. Tapi yang taklid yang tercela tadi apa? Keliru benar tetap dia ikutin terus. Mahfum salahnya nih ya. Jangan sampai ada pada diri kita karena seringnya orang-orang mukallid itu asabiyahnya kuat sekali. Mukallid orang yang mengekor, sudah terlanjur mengekor, Nah, barakallahu fikum tanpa dalil itu biasanya asabiyahnya kuat, fanatiknya sangat kuat sekali. Itu kan keliru-keliru guru ana katanya. Anu dulu juga belajar lewat dia. Dulu juga anak yang ngasuh dia juga. Bukan masalah dulu-dulunya sekarang ini bagaimana gitu loh. Sekarang bagaimana orangnya tersebut? Masih istiqomah atau tidak? Keliru-keliru walaupun ustadznya. Apa maksudnya ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Lakin nam lakin labudda min al-istinas bi aqwalil ulama akan tetapi kita tetap menghormati dan senantiasa na barakallahu fikum mengambil ucapan-ucapan para ulama warruju ilaiha dan juga kembali kepadanya warruju ilal qawaid wadwabit fi istimalil adillah dan kembali kepada kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan di dalam menggunakan dalil na barakallahu fikum amma an ya'khudha bima balagha bihi nadaruh fa hadza laysa bijayyid adapun kalau dia mengambil sesuai dengan apa nah barakallahu fikum sesuai dengan apa yang sampai pada pandangannya dia sendiri, maka ini enggak bagus. Paham ya? Mau tidak mau kita tetap butuh para ulama. Nah, tapi ingat ya pada perkara-perkara yang tidak berseberangan dengan syariat. Nah, karena ulama sendiri tidak maksum dari kesalahan atau kekeliruan, apalagi kita istilahnya ya. Jadi jangan sampai wah ana enggak butuh ulama udah. Pokoknya anak sendiri udah ulama, jangan jangan. Paham ya? Nah, kita ini masih ulama. Bukan ulama, ulama. Ulama itu hulam, masih anak kecil. Paham ya? Ini ulama lain lagi ulama. Nah, barakallahu fikum kita butuh bimbingan para ulama dan juga arahan para ulama. Nah, barakallahu fikum terutama di dalam masalah apa? Naam syariat ini barakallahu fikum seperti itu. Karena apa? Karena ulama itu mereka adalah pewarisnya para nabi. Nah, karena nabi itu meninggal dunia tidak mewariskan dinar wal dirham, tapi mewariskan para ulama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut itu ilmu, sungguh dia telah mengambil dengan bagian yang sangat luas dan besar. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik kata beliau. Akan tetapi kita pasti butuh nah barakallahu fikum terus-menerus kepada ucapan para ulama, kembali kepadanya dan kembali kepada kaidah-kaidah ketentuan-ketentuan di dalam menggunakan dalil. Karena enggak sembarangan ya, bukan sesuai dengan pandangan kita kemudian kita terapkan. Nah, Al-Qur'an was sunnah Nah barakallahu fikum ala fahmi salafil ummah. Al-Qur'an sunnah sesuai dengan nah, bimbingan para salafun salih, sesuai dengan bimbingan para salafun salih. Nah barakallahu fikum. Faidatun sebuah faedah, perhatikan baik-baik. Idza sa'alka rajulun 'amiyun, apabila ada seorang enam orang awam bertanya kepadamu an hukmi mas'alatin, ada sebuah permasalahan dia tanya. Fa in ahsana ma lahu, fa inna ahsana ma lahu maka sesungguhnya yang paling bagus yang kamu ucapkan oleh orang awam tadi hada haramun hada halal faqat ini haram dan halal cukup karena orang awam biasanya nggak butuh dalil itu loh Pak ini hukumnya boleh nggak nggak boleh dah cukup paham ya karena orang awam kecuali kalau dia nanya dalilnya mana baru kita sebutkan berbeda dengan para talabatul ilm kalau para pencari ilmu biasanya kalau ditanya ini hukumnya apa haram dia nanya dalilnya mana ya nggak. lain kalau seperti itu baru kita jelaskan tapi kalau orang awam atau sebutan dalilnya pusing kepalanya Paham ya? Pokoknya anda nggak perlu dalil ini boleh enggak itu. Orang awam nanya gitu. Ini boleh atau tidak itu, haram atau halal? Pengennya dia itu jawabnya simpel, haram atau halal. Dah. Paham belum maksudnya? Kata beliau, maksudnya yang paling bagus yang kamu ucapkan kepadanya hadza haramun wa hadza halalun faqat. Ini haram ini halal itu ada ada. Wa amma man tasummu minhu raihatul ilm. Adapun kalau seandainya orang yang engkau sudah mencium darinya itu bau ilmu, maksudnya dia sudah punya ilmu, Pam ya? Berbau ilmu. Nah, barakallahu fikum udah pernah belajar lah istilah gitu. Wa idza aftaitahu sara fi nafsika annahu lam yaqtani. Biasanya kalau kamu berfatwa cuma haram halal, itu biasanya di dirimu apa? Nah, barakallahu fikum merasa bahwasanya dia belum puas. Ya enggak? Antum sekarang misalkan tanya sebuah permasalahan. Ini hukumnya apa hukumnya? Hukumnya boleh. Itu biasanya kalau dia itu ingin tahu dalilnya, kalau cuma hukumnya boleh, tenang belum? Belum tenang. Pengen tahu dalilnya? Itu yang orang dah tercium bau ilmu itu loh. Tapi orang awam nggak pandang. Orang awam. Karena orang awam itu pun biasanya apa kata mereka? Ini doif dhaif yang penting hadis. Paham ya? Dhaif-dhaif walaupun hadisnya doif yang penting hadis. Palsu pun yang penting hadis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kata beliau Fahada tadkuru lahu dalil. Yang seperti ini kamu sebutkan dalilnya. Karena dia belum tenang tadi ya. Wa in kana yang qadihu fi an hunaka dalilan yukhalifu ma taqul dan jika na barakallahu fikum merasa ada semacam celaan pada benakmu bahwasanya di sana ada dalil yang menyelisih apa yang kau ucapkan wa huwa ya'lamu dan dia apa dan dia mengetahuinya fadkurhu aidan sebutkan juga nah wa lahul ijabah alaihi hatta yaqtani intinya jelaskan kepada dia jawabannya hingga dia tenang maksudnya bagaimana Nah, barakallahu fikum maksudnya kalau dia seandainya punya pandangan yang lain, mufti ini punya pandangan yang lain, nah barakallahu fikum ada dalil yang saya menyelisih apa yang dia ucapkan, maka kabarkan kepada dia. Ora perhatikan, kabarkan kepada dia dan sampaikan jelaskan hingga dia itu tenang dan menerima jawaban tersebut. Nah, maaf soalnya ya? Eh barakallahu fikum karena orangnya udah bukan orang awam lagi, tercium bau ilmu. Sudah tercium bau ilmu. Misalnya dari contohnya Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Ja'ana rajulun yaqul. Ada salah seorang datang kepada kita mengatakan, "Ana akaltu lahma ibil." Aku makan daging unta. Nah, ada orang ngomong kayak gitu. Fa in kana fainan fa inna naqul lahu yajibu 'alaika an tatawadda. Kalau yang ngomong itu orang awam, perhatikan ini ya. Wajib kita katakan kepada dia, wajib bagi kamu wudu. Dah cukup sama situ, Pak. Enggak perlu nyebutan dalil. Kalau itu orang awam. Paham belum? Nah, lihat Lakinnal ladzi ma'ahu ra'ihatu ilmin qad yushkilu 'alil amr. Tapi kalau orang yang punya ilmu biasanya masih ada iskal. Masa sih wudu ngapain usul wudu? Apa, apa memangnya najis? Daging apa? Daging unta najis. Biasanya kalau orang punya ilmu gitu kan. Tapi kalau orang awam, orang awam enggak kepikiran seperti itu. Kalau orang awam itu enggak sampai kepikiran ke situ. Pahami ya ini insyaallah ya? Pahami ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau orang awam yang ngomong tadi, aku sudah makan daging unta. Oh, berarti wajib bagi kamu wudu, Pak. Sudah cukup. Biasanya gitu, langsung wudu dia. Tapi kalau orang udah punya ilmu, dia nanya, "Kenapa harus wudu?" Memangnya daging unta itu najis? Nah, ya misalnya itu kan, ada timbul pertanyaan, memangnya batalkan wudu, batalkan sholat misalkan. Nah, barakallahu fiikum atau yang semisalnya kita lihat. Lakinnal ladzi ma'ahu ra'ihatu ilmin qad yushkilu 'alal amr, tapi orang yang punya ilmu biasanya masih ada iskal perkaranya. Fa idza arafta annahu qad yushkil 'alaihi udhkur lahu dalil. Kalau seandainya masih ada iskal pada orang tersebut, sebutkanlah padanya dalil. Qullahu, katakanlah kepada orang tersebut, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil wudhu min lahmiha. Dikarenakan Rasulullah merintahkan untuk apa wudu disebabkan karena makan dagingnya. Ini namanya amrun ta'budiyun. Paham ya? Nah, perkara yang sifatnya perintah tapi ibadah. Yang menjalankannya ya dapat pahala. Nah, barakallahu fikum walaupun nah barakallahu fikum tidak sampai tingkatan istilahnya karena najisan enggak. Dagingnya suci. Cuman perintah seperti ini namanya nam amrun ta'budiyun, perkara yang dikatakan itu amalan ibadah gitu ya. Nah, barakallahu fikum dari Rasulullah SAW. Jadi kalau dia mentaatinya dapat pahala gitu. Paham belum maksudnya? Seperti itu. Summa idza arafta aidan annahu qad inqadaha fi dhihni an hadha mansukh. Dan nah, kemudian juga kalau seandainya ngam eh, ada sesuatu yang nah muncul dalam artian belum tenang pada benaknya bahwasanya ini mansuh. Ini kan mansuh hadisnya fafassil lahu kita jelaskan rinci pada orang tadi. Kalau dia dikatakan Rasulullah itu merintahkan kita untuk wudhu ketika habis makan apa? daging unta misalkan. Kemudian orang tadi mengatakan, "Tapi kan itu masuk misalkan. Itu kan masuk hadisnya. Fafassil lahu, maka rincilah untuknya. Nah, perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum, maka rincilah untuknya. Wakul dan katakanlah inna hadza laisa bimansukh. Ini belum mansukh. Li'ana hadits Jabir radhiyallahu anhu karena hadisnya Jabir radhiyallahu anhu kana akhirul amrain min Rasulullah SAW taraknam e, tarkal wudhu'i mimma masatun nar. Artinya apa? Dikarenakan na barakallahu fikum <clears throat> e, termasuk salah satu akhir dari perintah Rasulullah SAW e, nah atau perkara yang Rasulullah SAW anjurkan nah barakallahu fiikum meninggalkan wudu maksudnya enggak perlu wudu apabila sudah tersentuh oleh apa tersentuh oleh api nah barakallahu amun ini umum ini umum ya Nah, Wa hadza la yu'aridul amr bil wudhu' min nuhmil ibil. Ini enggak bertentangan dengan apa perintah untuk wudhu' dikarenakan apa? Makan daging daging unta. Mau dimasak atau enggak dimasak, naam disate ataupun enggak, naam karena ada perintah tadi maka apa? Maka perintah tersebut amrun ta'abudiyun, perkara yang ta'abudi. Karena apa? Karena Nah barakallahu fiikum hafizakumullah ada pendapat yang mengatakan kalau sudah dimasak enggak perlu wudhu. Tapi ada perintah yang lain, maka perintah tersebut yang kita kedepankan. Maksudnya bagaimana kita wudhu kalau makan daging unta tersebut karena perkaranya ta'abudi, perintah dari Rasulullah SAW sehingga kita ketika mengerjakannya dapat pahala. Mahfum insyaallah ya? Nah, yang berikutnya yang terakhir, faidatun ukhra, Faidah yang lain. Idza alim anna mustafinya layak la yaqtani' kalamik. Kalau kamu tahu bahwasanya orang yang bertanya, yang minta fatwa enggak tenang dengan ucapanmu, fa innalaka an taqula taqula lahu maka boleh bagimu untuk mengatakan hadza qaulu fulan mimman yaqtani'u biqaulihim ini adalah ucapan si fulan dari kalangan orang yang apa yang dia itu akan tenang dengan ucapan mereka contohnya ana menyebutkan bahwasannya menyelisih dalil itu sumber kesesatan hati-hati atau belum tenang ini sebagaimana yang diungkapkan oleh al-imam Ibnu Qayyim tambah tenang enggak sekarang tambah tenang dalam kitab Madad Salikin wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil tambah tenang enggak nah itu maksudnya jadi kalau antum cuma ngomong Misalkan nanti suatu ketika ngajar, hati-hati ya ikhwah, jangan menyelisih dalil. Karena menyelisih dalil itu apa? Sumber kesesatan, berbahaya. Itu kadang orang belum tenang, Mas Asih. Langsung kita tenangkan lagi. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. tamat tenang enggak? Ya, dalam kitab Madaris Salikin. Seperti itu. Paham ya? Fungsinya apa? Fungsinya menghafal sebagian asar atau hadis tujuan tujuan tujuannya tadi itu. Nah, man hafidhal hadis apa? Qawiyat hujjatuh Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumen dan dalilnya barakallahu fikum, hujjahnya akan kuat. Mahum salah? Nah, seperti ini pentingnya suatu ketika antum mengajar nanti, nah barakallahu fikum maka sering antum iringi dengan seperti itu. Misalkan antum menyebutkan kalam antum sendiri, hati-hati, jangan sampai kita berseberangan dengan dalil, berbahaya, bisa terjatuh dalam kesesatan. Itu kan ucapan kita. Diiringi lagi dengan ucapan para ulama sebagaimana gitu. Eh, yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Orang yang dengar lebih tenang lagi gitu loh. Apa maksudnya ya? Oh ternyata itu kalam Ibnu Qayyim. Nah, gitu kan itu. Arahnya gitu, arahnya ke situ barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah kata beliau, "Li'anna hadza sababun fi tuma'ninatihi ila sihhati hadzal qaul." Karena ini sebab tenangnya dia untuk menerima atau nah barakallahu fikum eh, untuk untuk meyakini benarnya ucapan ini. Paham ya? Jadi untuk menerima benarnya ucapan ini terkadang diiringi dengan tadi itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Misalkan enam contoh yang lain nah, hati-hati nah, kalian nah menyelisih ucapan Rasulullah kemudian menerima ucapan yang lain selain Rasulullah. Karena ini sumber kesesatan misalkan. Nah, antum itu ucapan antum itu ya perlu diperkuat lagi sebagaimana ungkapan Al Imam Syafi'i misalkan yang dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih misalkan disebutkan laqad dhalla man taraka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah misalkan kan dikuatkan seperti itu jadi seperti ini pentingnya ini ya mafhum insyaallah Ibnu Umar ya penting ini seperti ini ya suatu ketika antum mengajar ya memang diiringi dengan seperti itu lebih baik lebih bagus wal haqiqatu anna an-nasa ma'al asif asbahu yazinuna al-aqwal birrijal pada hakikatnya realita kenyataannya perhatian baik-baik bahwasanya manusia nah barakallahu fikum sangat disayangkan sekali. Asbahu mereka menjadi sekarang ini apa? Yazinun al-aqwal birijal. Mereka menimbang-nimbang ucapan dengan apa? Dengan ucapan orang-orang yang selain Rasulullah SAW. Waqad yakununa ma'dzurin fil haqiqah. Bisa jadi orang-orang tersebut dapat udzur aslinya. Nah, barakallahu fikum tapi ditimbang-timbang. Li'annahu ma li'annahu kasural muftun alladziina laisa 'indahum 'ilmun karena banyak orang yang berfatwa tanpa ilmu ditimbang-timbang dibanding-bandingkan lakin ahyanan qad yattarru al-insan ila an yubayyana nafsah tapi terkadang seseorang itu dibutuhkan terkadang terpaksa harus apa menjelaskan tentang dirinya paham ya li ajli an yuqbala ma yaqul agar ucapannya itu diterima fa anta masalan maka kamu sebagai contoh Idza takalamta kalamin apabila kamu berucap dengan sebuah ucapan, perhatikan baik-baik barakallahu fikum, berucap dengan sebuah ucapan, contohnya wa qulta dan kau mengatakan hadza qaulu fulan. Ini ucapan si fulan. Fa yang fa'u ahyanan yang seperti ini terkadang apa? penting, bermanfaat. Fa nahnu qad naqulu karena terkadang kita mengucapkan sesuatu wa naqul dan kita mengatakan hadza qaulu Syekhul Islam Ibnu Paham ya? Ini penting adanya, ya? penting seperti ini ya. Wa ma asbah dzalik dan yang semisalnya itu li ajli an yaqwa janibuhu agar sisi yang dia ucapkan itu kuat. Jadi kalau untuk misalkan ucapan-ucapan antum sendiri terkadang kurang kuat. Tapi kalau antum iringan ini ucapan Syekhul Islam. Ini pendapatnya Ibnu Qayyim. Oh, iya. Ini pendapatnya Al-Imam Nah barakallahu fikum San'ani, Al-Imam asy Tambah kuat ya. Seperti itu penting barakallahu fikum oleh karena itu jangan malas-malasan menghafal hadis, menghafal Al-Qur'an terutama kemudian asal-asal para salaf tadi untuk memperkuat, untuk memperkuat barakallahu fikum karena yang namanya nah orang belajar ke depannya itu bukan hanya untuk diri sendiri, upayakan bisa mengajarkan kepada orang lain barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam wa rabbil alamin.